Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Imam Bukhari penting untuk dipegangi dalam rangka ta'awun saling membantu antara kaya dengan miskin, antara pejabat dengan rakyat, antar ulama dengan umara, antar orang yang alim dengan orang awam, saling memberi. Husiba rajul mimman kana qablakum ada seorang laki-laki dari golongan umat sebelum kamu, umat zaman dahulu, khusibah dihisap, dihisap amalnya, dosane piro, ganjarane piro, dihisap dihitung. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Falam yujad kemudian tidak didapatkan lahu bagi orang tadi syai'un sedikit pun minal khairi dari kebaikan. Pecat sudah. Salat ya enggak, wis mau lima wis. Ada orang dihisap ternyata enggak didapati amal baik sedikit pun. Illa annahu kana rajulan musiran. Hanya saja dia itu seorang laki-laki yang musiran wonge ka ono e? Dia itu namanya Pak Musiran. Dia itu orang kaya, ngene lah, pas ya. Jenenge Musiran maknanya ya memang kaya. Tiba isu suke temenan. pemanah ini khidmat yang sabi lillah mudah wis. Kau muka barokah. Ada orang dihisap nggak punya amal baik sedikit pun. Cuma dia itu seorang yang kaya. wakana kana nas dan dia bergaul banyak dengan masyarakat, akrab gitu loh. Enggak sek kenal. Neng Kalpataru kono yo kenal, neng sapililah yo kenal. Nanti-nanti kenal ya. konjonyake. akeh. Apa kelebihannya? Biasanya ngutangi duit. Tonggone utang diutangi, sapa utang diutangi, takmir utang ya di utangi. ayak kana ya'muru ghilmanahu dia memerintahkan para pembantunya cara saiki para karyawannya lah tukang dan kulinya an yatajawazu anil muksir supaya mereka memberi maaf penghutang yang kebetulan tidak mampu melarat. Le, lek naga hutang ini le. Ojo koyok minta le debt kolektor Lek naga hutang, kalau ada orang yang nggak mampu, wis mboten nopo-nopo. Pun mboten nopo-nopo, ngono wes wis. Ngerti nggih? Zaman dahulu ada orang dihisap Allah setelah dihisap nggak ada amal baiknya sedikit pun. Ternyata dia diam-diam punya kelebihan. Dia orang kaya, bergaul dengan manusia luas, suka ngutangi duit. Kalau nagih utang, pesan kepada para pemban pembantunya, "Le, le ono uang melarat sepuro naik. Nyepura itu mungkin dibebaskan, mungkin nunda sebulan ya di Ngapura, nunda sebulan malah ya di Ngapura. Ngoten. Faqala Allahu li malaikatih Kemudian Allah dawuh kepada para malaikatnya itu. Nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Saya kata Allah, kami kata Allah, ahaku lebih berhak bidzalika untuk memberi maaf minhu daripada orang tadi. Orang itu suka memberi maaf orang-orang lain yang utang gak iso nyaur. Wahai malaikat, saya lebih pantas, lebih berhak memberi maaf kepada orang itu. Tajawazu anhu. Wahai malaikat, beri maaf orang itu. Lah anu bian nom-nomane tau togelan, ngapuronen. Biar nomor-nomornya gendaan tok pas kuliah Unipro. Wes ngapuronen. Wes. <laughs> Karena dia di dunia suka memaafkan orang-orang yang nggak bisa nyaur, Allah merasa lebih berhak untuk memberi maaf. Lawang soai memaafkan, masuk aku nggak memaafkan. masuk aku kalah karo Pak Musiran. <laughs> Wis, ngapuronen pisan. Wong sing suge tukang Ngapura ngapur ngapura. Nah, makane barangkali barangkali jenengan duwe nyantol neng wong-wong kula nate ngitung ya terko sing nyantoli sekitar 100 ngantos sakniki nggih durung turung nggih men <laughs> niku ngirim ganjaran terus nih. enten sing sak yuto enten sing rong yuto setengah enten sing kali doso enten sing tigang doso meneng. Pikir kula lek wis insap lek nyaur ngono tok. malaikat wong iku. Ngaten para rawuh. Ada orang di Ngapura karena banyak istighfar dan taubat, maklum. Karena sudah taubat, sudah istighfar. Ada orang belum sempat di Ngapura, eh, belum sempat taubat, belum sempat jaluk ngapuro tapi di ngapuro Karena apa? Satu karena haji. Otomatis dosanya juga di ngapuro Kedua karena umroh, dosanya di ngapuro Njoko sholat, karena sholat antar waktu menghapus dosa antar waktu. Jumatan menghapus dosa seming, seminggu. Hadis Bukhari ini. Puasa Ramadan menghapus dosa seta, setahun. Wudhu yang baik, tertib. Niku mungkin bakso wajah, dosane wajah ya di ngapura, rontok. Bakso tangan di ngapura. Wudhu sing jamaah sing sholat sholat sing itu menyebabkan dosa-dosa di ampuni meskipun belum sempat istir istighfar. Ada juga Turung sempat istighfar dosane di Ngapura. Guru-guru TPK, guru-guru MI, guru-guru ngaji rapat bayaran itu. Itu inna ahlas samawat wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Para malaikat semua makhluk langit, semua makhluk bumi, semut-semut, iwak-iwak di laut, semua sibuk mengistighfarkan orang yang dino-dino penggawaannya mu mulang, mulang rapat dibayar.